ismi Ada salat maghrib ud'a ila Allah. Al-asma al di fi hadhihi al-waraqa falyahdhur ila kismi al-lughati arabiyyah Abdus Somad Anta ada lah Abdul Somad agar musana Saya berada di tengah pesantren ini rasanya kembali muda Seperti pada tahun 1993 saat saya belajar di pondok pesantren. Nama pesantrennya tidak boleh disebut menjaga kode etik jurnalistik. Berada di tengah santri kita terasa kembali muda. Tapi kalau ceramah di panti jompo rasanya kita mau mati. Oleh sebab itu maka semangat ini harus terus. Mudah-mudahan saya diundang ke pesantren terus. Dalam rangka apa Ustadz Abdul Somad datang kemari? Milad, Pondok Pesantren, Al-Amanah Al-Gontori yang ke-26 tahun. Biasanya kalau udah umur 26 sudah boleh nikah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah umur 25. Saudaraku santri Wati santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tema yang diberikan kepada saya bagaimana mensyukuri nikmat menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi sholat الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal الليل حتى tatafattara قدماه Nabi salat malam sampai bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena darahnya turun ke bawah. Kenapa darahnya bisa turun ke bawah? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Saya tidak tahu. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhar." Dosamu yang lalu sudah diampunkan Allah, yang akan datang sudah didelet oleh Allah. Mengapa engkau salat ayatnya panjang sampai kakimu bengkak? Apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Afala aku dan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ternyata cara bersyukur adalah dengan kaki bengkak. Makanya dalam rangka ulang tahun yang ke-26 diundang Ustaz Somad ceramah sampai kaki bengkak. Ustaz Somad di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Setelah itu kalau ada pertanyaan dijawab. Kalau tidak ada baca doa. Selesai itu pulang. Habis itu apa? Kalau jam tidur sudah ya tidur. Tapi di pesantren dulu seingat saya kalau belum jam tidur nggak boleh megang kasur. Siapa yang megang jasus nulis. Jadi saya termasuk orang yang trauma dengan jas. Sudah dibacakan ayat bolak-balik dia tidak mau mengamalkan. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tetap juga dia tulis kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur yang pertama beribadah sampai bengkak kakinya. Kalau untuk menghapus dosa bersih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersih sebersihnya karena dia maksum tidak ada dosanya. Lalu kenapa kakinya sampai bengkak? Karena ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sakaro lawannya kafah. lain sakar tuh la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid siapa yang bersyukur sakaro kalau tidak syukur kafara apa arti syukur izharun nikmah menampakkan nikmat kalau tidak ada syukur kalau ada nikmat jangan diam-diam saja wa amma bi nikmati rabbika Bukan untuk ria, bukan untuk sum'ah. Apa itu pesantren Al-Amanah Al-Gontori? Buat pentas besar, lampunya sampai ke langit ketujuh. Mundang Ustadz Somad, ria itu bukan. Ini dalam rangka at-tahaddus bin ni'mat. Wa amma bin ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Allah jangan disimpan. Menampakkan nikmat Allah disebut dengan syukur. Sedangkan orang yang diam-diam saja tidak mau menimpakkan nikmat Allah, menyimpan nikmat Allah, dia disebut dengan kafarah. Maka muncul istilah kufur nikmat. Kafarah kufur. Kafarah menutup dia tutup nikmat Allah seolah-olah tidak nampak, tidak ada nikmat Allah. Makanya sampul yang menutup buku disebut dengan kafar. Cover. Ini bukunya buku kafir. Hei, nggak boleh kafir. Buku non muslim. Kafar. Kalau kafirnya keras namanya hard cover. Kalau kafirnya lembut soft cover maksudnya sampulnya tidak kelihatan isinya maka malam ini ditampakkan nikmat Allah SWT diceritakan pesantren ini sudah berumur 26 tahun pesantren ini santrinya 1900 siapa yang tidak percaya hitung sendiri pesantren ini adalah jerih payah 26 yang tahun cuman ada empang 26 tahun cuman pohon bambu tapi hari ini gedung yang megah mewah begitu indah berwarna dua, hijau daun dan hijau pucuk pisang. Warna yang paling disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam warna hijau. Pakaian penghuni surga sundusin khudrin wa istabaraka khudrin akbar berwarna hijau. Kubah makam Nabi berwarna hijau. Karpet taman Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari. Antara kamarku dan mimbarku. Raudhatun min riyadil jannah. Salah satu dari taman surga. Karpetnya berwarna hijau. Kubah makam Nabi warna hijau. Pakaian penghuni surga warna hijau dan kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijrah tahun masehinya 1111 1111 kalau mau mata awet tahan lama banyak-banyak lihat warna hijau nah, lihat itu lokal makanya kalau bersedekah pakai warna merah hijau kan 20 ribu Makanya dipasang karpet merah. Abdul Soman sudah lama ceramah, baru malam ini dikasih karpet merah. Walaupun diselingi rumput basah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya sudah dilakukan oleh para santri. Yang pertama bersyukur dengan bengkak kaki. Mereka sudah sholat tahajud malam sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kamu tahajudnya berapa rakaat? Loh, kok cuma dua rakaat? Saya memang dua rakaat, tapi rakaat pertamanya dari juz 1 sampai juz 15. Mantap. Kamu? Aku nggak kuat baca sholat sampai 15 juz satu rakaat. Jadi kulhu. Qul wallahu ahad, Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rokaat kedua kulhu lagi. Pendek sekali ayatnya. Aku memang ayatnya kulhu, tapi tahajudku dari isya sampai subuh. Yang satu tegaknya lama, ayatnya banyak. Yang satu tegaknya sebentar, rukuknya banyak. Dua-duanya mengisi malam dengan syukur dalam rangka apa? nikmat 26 tahun pesantren Al-Amanah al Gontori yang sudah melakukan alhamdulillah yang belum melakukan nauzubillah yang ada niat melakukan la haula wala quwata illa billah jangan angkuh jangan sombong ini besar pesantren berapa luasnya 4 hektar Ustaz tahu dari mana informasi? Ya nanya-nanya sama kiai. Kiai ini yang keberapa? 26 Santrinya berapa? 1900 Ini dulu tempat apa? Ini dulu banyak Sekarang baru menjadi pesantren Yang perempuan berapa? Aduh gak ingat saya Kiainya ingat saya lupa Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka nikmat ini harus disyukuri dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah bersyukur padamu ya Allah tak cukup hanya sekedar bersyukur dengan ucapan tapi bersyukur dengan perbuatan bagaimana bersyukur dengan perbuatan melaksanakan perintah Allah menjauhi segala larangan Allah pertama buat ibadah sebanyak-banyaknya yang kedua ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah. Yang ketiga, ceritakan. Tapi bukan cerita ngomong-ngomong. Saya tidak mau nanti dalam rangka ulang tahun yang ke-26 cerita saja. Cerita. Tapi menampakkan nikmat malam ini. Menunjukkan bagaimana hebatnya. Maka ke depan alumni-alumni Al-Amanah Al-Gontori setelah enam tahun menuntut menimba ilmu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, pulang ke Indonesia, membangun seribu cabang di seluruh Indonesia, insya Allah. Amin. Lalu Abdul Somad diundang setiap ulang tahun ke seribu pesantren. Sampai akhirnya dia tua tidak bisa ceramah lagi. Saking banyaknya cabang-cabang. Besar juga lalat-lalat di situ. Iza waqa'az zubabu fi ina'i ahadikum. Kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu. mulai dia Dia sedang mencari mau mendarat di mana nih? Idza waqa'a bufi fi ina'i ahadikum, kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, falyughmishu celupkan ke dalam. Kenapa? fa inna fi ihda da'an karena salah satu sayapnya membawa penyakit dan satu sayapnya lagi syifaan ada obat penawar ternyata dua sayap lalat mengandung kuman bakteri yang berbeda ketika dicelupkan lalat ke tempat air minum disuting dengan mikroskop hiper super besar mampak bakteri keluar dari satu sayap ketika dicelupkan keduanya sayap yang satu lagi mengeluarkan bakteri, bakteri yang ini dimakan oleh bakteri ini. Itu biasa dalam dunia kedokteran, bakteri memakan bakteri. Itu yang mestinya diajarkan ke anak-anak di Indonesia. Sekarang yang diajarkan jeruk makan jeruk. Ke depan 20 tahun akan datang maka menteri-menteri kita tamat pesantren. Amin direktur televisi tamat pesantren dia buatkan iklan iklan yang mendidih yang membuat pertanyaan-pertanyaan penerimaan CPNS alumni alumni pesantren sehingga pertanyaan tes pegawai negeri sipil itu isinya berkualitas amin Emangnya Ustadz dulu waktu tes apa pertanyaannya? Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tony menjaga di waktu pagi karena sore kuliah. Tini menjaga di waktu sore karena pagi ada kerja lain. Tono dengan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama? Gak berkualitas sama sekali. Kita kuliah jauh-jauh. Tamat pesantren 6 tahun. S1 di Al-Azhar. Sambung S2. Begitu pulang, eh yang ditanya Tono, Tini, dan Tono tua kalau yang membuat itu alumni pesantren. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km. Kecepatan cahaya 300 ribu km per detik. Jika kecepatan borok cahaya 300 ribu km per detik. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km. Berapa detikkah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Ah, 0,25 B 0,45 C 0,90 E Anda bingung Bergizi Berkualitas Ada nilai spiritualnya Ada ilmu fisika cahayanya Itulah yang ingin ditampakkan oleh pesantren Al-Amanah Al-Gontori. Tunjukkan nikmat ini ke depan akan berkualitas negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul wahum. Anggota legislatif tertangkap pengedar narkoba. Udah baca beritanya? Ketahuan nggak punya paket. Kalau sudah baca beritanya insya Allah. Kenapa bisa begitu? Kalau dia dulu tamat pesantren maka insya Allah akan selamat dari narkoba. Yang di luar sana pulang sekolah mampir ke toko bangunan beli lem. Alhamdulillah Ustaz Somad. Siapapun anak SMP yang datang kemari beli lem tidak kami beri. Kata bapak tukang jual bangunan. Kenapa pak? Saya kerja bukan mau cari kaya Pak Ustaz. Saya tidak ingin kaya uang banyak. Tapi anak bangsa rusak. Maka tidak boleh beli lem. Kecuali ada surat pengantar dari Kapolsek. Tapi kalau yang beli nenek-nenek kami beri. Ada nenek mau beli lem beri. Rupanya nenek-nenek pun ngelem juga Di pesantren Al-Amanah Al-Gontori mereka tidak sempat ngelem Kenapa? Di sini mereka sibuk menghafal man jadda wajada man saru ala darbi wa sala man sabara zafira kana muhammadun naiman fi firasihi wa sa'at masul wa laylu kulluhu zalafun wa badun laysa fiha sautul harik itu al-qiraah rasyidah kalau dihafal kebetulan pulang kampung mau bulan suci Ramadan ada kenduri bisa sekaligus untuk baca doa. Mana tahu pos kenduri. Siapa yang baca doa? Itu tuh ada anak pesantren. Apa doa? Karena Muhammadun naiman fi firasin. Amin. Walailu kulluhu zalamun wa bardun laisa fiha illa sautul harik fi syari. Amin. Orang nggak tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu mereka yang terbuang di pesantren. Ini pengalaman-pengalaman pesantren ini harus diceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan. Siapa yang tidak merasakan sakitnya menuntut ilmu walau sesaat tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi maka dia akan merasakan sakitnya jahil bodoh tolol, goblok seumur hidupnya. Ada yang lebih hebat lagi daripada itu. S1-nya tolol, S2-nya goblok, S3-nya tak apa lagi di atas. Tapi kalau dia sudah belajar, memang agama fisika dia hebat, kimia dia mantap, matematika luar biasa, tapi agamanya aja Jahil, gak ngerti agama. Otaknya cerdas, spiritualnya kosong. Intelijensianya mantap, batinnya hampa. Akhirnya sudah punya rumah, sudah nikah, sudah punya mobil, sudah punya kerjaan, karirnya mantap, tapi otaknya hampa kosong mencari agama karena dulu orang tuanya tidak pernah menanamkan spiritual agama akhirnya yang diikut siapa Lia Eden yang diikut siapa dukun yang diikut siapa Dimas Kanjeng gara-gara apa gara-gara tidak belajar agama sekarang orang menebarkan kesesatan adik-adik oh melalui internet. Apa namanya? www.youtube.com. Dia rekam ceramahnya pakai dalil. Siapa nama nabimu? Nama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin? Yakin. Hakul yakin, ainul yakin, ilmu yakin, nabi kami yang terakhir Muhammad. Nanti kalau saya bacakan dalil yang lain nggak goyang, tidak goyang sekalipun. Nih ayatnya. ya timimba ba'dismuhu Ahmad. Ayo. Ah, Siapa nama nabinya? Muhammad. Nih katanya Ahmad. Kalau gitu setelah Muhammad ada lagi nabi yang ke-26, nabi susulan. Mulai error, goyang. Kenapa? Karena tidak ngerti agama. Tapi kalau anak pesantren dibodohi seperti itu, dia senyum aja. Siapa tadi nama Nabi yang terakhir? Ahmad. Oh, jadi kalau ada namanya di situ berarti dia Nabi terakhir. Iya, kalau begitu setelah Ahmad ada lagi Nabi terakhir. Siapa namanya? Nasrullah. Ini ayatnya. Iraja nasrullah. Kata yang satu lagi, yang cerdas otaknya, kalau gitu setelah Nasrullah Ahmad yang ke-26 Nasrullah Nabi ke-27 ada lagi Nabi yang ke-28 Siapa namanya? Ini di ujung-ujung Kul huwallahu ahad Allahu somad Ini Nabi yang terakhir Itu putuhnya Dia menggunakan argumentasi kecerdasannya untuk menolak kebatilan karena dia mengerti dah dalil. Sekarang ada yang ngaku Imam Mahdi, ada yang ngaku malaikat Jibril, ada yang ngaku nabi terakhir. Kebetulan polisinya tamat pesantren. Polisi tamat pesantren. Apa bisa anak pesantren ikut tes polisi? Bisa. Dadanya bersih, nggak pernah merokok. Beda dengan mereka yang cabut merokok. Begitu periksa dada mau masuk polisi. Dada berawan. Mendung. Tertulis di situ. Mendung tak berhenti hujan. Anak pesantren dadanya bersih. Anak pesantren telinganya nggak pernah ditindik pakai anting. Mereka antingnya 13 di sini tiga, di sini tiga, di sini tiga. Anak apa? Di sini tiga, di sini satu, macam sapi kurban. Di bibir satu, ngelihat bibirnya pakai anting, bibir kita yang ini. Dulu waktu kecil diajari jangan tindik telinga, nanti ikut tes polisi TNI Polri nggak lulus anak pesantren tidak ada yang menindik telinganya, maka insya Allah badannya sehat, otaknya cerdas, lulus jadi polisi. Ketika dilempatkan, ditempatkan tempat penanganan aliran sesat, ditangkap orang aliran sesat, ngaku jadi nabi, yang ini ngaku jadi Jibril. Dia tenang aja, yang ngaku nabi silakan masuk. Yang ngaku Jibril silakan masuk dikonfrontir. Ente aku Jibril? Iya. Ente aku Nabi? Iya. Nabi? Iya. Pernah dapat wahyu dari Jibril? Enggak. Jibril pernah bawa wahyu ke Nabi? Enggak. Bungkus. Cerdas mereka. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid yang selama ini berpikir underestimate dengan anak pesantren. Alah ngapain masuk pesantren? paling-paling tamat jadi ustad macam ustad Soman. Oh. Anak kalian nanti akan menjadi apapun yang dia mau, betul? Kalau anakmu itu sesuai dengan bakatnya, jangan paksa anak tidak mau. Assalamualaikum Ustaz Soman. Waalaikumsalam. Ustaz dulu tamat dari mana? Dari Mesir. Saya ingin anak saya tamat dari Mesir. Gimana cara ngirim anak ke Mesir Pak Ustaz? Yang mau bapak apa anaknya? Yang mau saya Pak Ustaz. Bapak aja yang berangkat. Ustadz dulu gimana? Yang mau ke Mesir itu saya. Saya yang ingin. Banyak orang yang anaknya nggak mau. Anaknya suka main komputer. Dikirim anak ke Mesir. Lama juga di Mesir. Setelah pulang LC. Tapi RTLJ lama di Kairo. Oleh sebab itu, kira-kira bakat anakmu ini kemana? Anak saya ini Fauzan kemana-mana bawa martil, masukkan dia fakultas hukum. Dia mau jadi hakim konstitusi. S1, SH, S2, SH, S3 dia akan ambil hukum Belanda. Di mana dia sekarang? Leiden University. Bahasa Inggrisnya bahasa pesantren, anak pesantren al amanah al gontori skor TOEFL 550. Apa itu? Test of English Foreign Language. Orang dari luar sana kalau mau dapat beasiswa ke luar negeri harus kursus dulu. Teman saya yang tidak tamat pesantren, aku mau cari beasiswa ke luar negeri." tapi harus kursus dulu bahasa Inggris. Di mana? Kampung Inggris di Pare, Jawa Timur. 6 bulan ke Pare belajar bahasa Inggris. Begitu pulang tanya, "How are you?" Mapik kabeh. Loh. Kok malah bahasa Jawa? Bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Arab oke, bahasa Jawa bonus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jadi apapun bisa alumni pesantren menjadi menteri. Bisa? Bisa. Siapa yang bilang tidak? Alumni pesantren jadi dokter spesialis. Bisa? Bisa. Kira-kira ini kalau Ustadz mau nanya ini jawab dengan jujur. Mau jadi hakim, dokter, polisi, tentara, ustadz. Gak usah jawab sekarang. Soalnya kalau kalian jawab sekarang nanti tiba-tiba nggak ada yang mau jadi ustadz, saya sakit hati. Kalian jadi ustadz, jadi guru bagus. Ceramah, tablik akbar, pengajian. Tapi ketika kalian jadi dokter, banyak yang bisa kalian lakukan. Saya masuk ke suku pedalaman anak-anakku. Di suku pedalaman nggak bisa tablik akbar. Kenapa? Karena mereka nggak Islam. Agama animisme, dinamisme, masih nyembah pohon kayu. Nggak ada mikrofon. Nggak mungkin saya berdiri di atas pokok kayu. Ya ayuhan nas. Nggak mungkin. Maka dakwah yang paling efektif di pedalaman adalah dokter. Dengan apa? Periksa hamil gratis. Maka semua yang hamil-hamil periksa gratis. Ibu hamilnya sudah berapa bulan? Sudah tiga bulan. Ada rasa mual-mual. Iya. Disitulah baru berdakwah. Artinya apa? Amat sangat bisa berdakwah. Coba masuk ke kampung-kampung yang susah, miskin, alumni pesantren Al-Amanah Al-Gontori mengadakan khitan masal gratis. Alumni Al-Amanah Al-Gontori yang tamat dari pesantren ke fakultas kedokteran pulang mengabdikan diri buka khitan gratis daftarkan anak dan suami anda Ustadz ini ngawur mazhabnya al-ngawuriyah saya bukan ngawur di kampung-kampung pedalaman masih banyak yang belum memeluk agama Islam mereka harus diselamatkan dalam rangka apa inna dina indallahil Islam oleh sebab itu cita-citamu mesti tinggi nah mudah-mudahan yang nggak betah di pesantren selesai acara syukuran ini semakin kuat dia di pesantren insyaallah amin ya muqallibal qulub wahai engkau yang membolak-balikkan hati sabit quluba abnaina Kokohkan hati anak-anak kami di pesantren Al-Amanah Al-Gontori ya Allah. Orang tua juga harus seimbang. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu wali murid, kalau meninggalkan anak di pesantren, jangan tinggalkan dengan tetesan air mata. Ini kadang orang tua salah juga. Kamu tinggal di sini ya. <laughs> Itu yang buat dia nggak betah harus dengan tegas. Kamu tinggal di sini. Kalau sampai keluar dari sini, putus APBD. Gitu. Tinggal di sini, belajar di sini. Ibu kalau mau nangis, keluar dulu pintu gerbang, sudah sampai dekat metro mini, ah, baru nangis. Uh. Jangan nangis di depan. Anak-anakku, saat dulu ustadz seperti kalian anak-anak apa yang terlintas di pikiran kalian sekarang, itu yang terlintas di pikiran Ustadz. Apa yang terlintas di pikiran Ustadz waktu itu? Jangan-jangan aku ini anak angkat. Jangan-jangan aku ini anak adopsi. Mereka makan enak di rumah aku. Pesantren Al-Amanah Al-Gontori makanannya enak. Ustadz tahu dari mana? Saya habis makan di sini tadi. Tapi Ustaz Somad dulu waktu sekolah, masya Allah kasurnya tipis. Bulan pertama orang tua menjenguk anak nangis pulang ke rumah. Kamu nangis kenapa? Kata suaminya. Kasur anak kita masih tipis. Bulan kedua yang tipis itu hilang. Bayangkan dibelikan sendal Eh hilang Bulan depan dibelikan gembok Sendal Lebih mahal gemboknya dari sendalnya Tapi saya waktu sekolah dulu nggak pernah saya pakai gembok sendal Pernah hilang Eh, Pernah sih Tapi saya punya jurus sendiri Gimana caranya? Yang sebelah kiri letak di kanan Yang sebelah kanan letak di kiri eh, Begitu pulang lupa neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak pesantren wa amma bi ni'mati rabbika Andis Ceritakan ini pada mereka yang tidak tahu gimana pesantren. Ustaz Soman ceramah ini kan di depan santri. Santri kan udah tahu semua. Eh, kalian tidak ngerti ceramah ini didengar sampai ke kutub selatan. Siapa yang nonton? Kameranya hidup streaming sekarang ditonton sampai jin-jin penonton aja maka rekamannya yang selama ini nggak ngerti cara mendidik anak serahkan anak kalian ke pesantren Al-Amanah Al-Gontori sebelum penutupan tanggal berikut keluar dari pesantren badannya sehat jiwanya sehat bahasa Inggrisnya mantap Bahasa Arabnya jangan ditanya. Nanti bapak ibu mau pergi umroh, dia akan selamatkan. Tidak akan mungkin kau nyasar. Begitu dia salah jalan, jumpa polisi. Dia langsung tanya, Ihdinas sirato. Tunjukkan kami jalan ila funduk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga loh ketika kita bisa bahasa Arab, di depan orang Arab, anak pesantren, punya orang tua, punya ayah, bapak ibu pergi umroh, anaknya dibawa. Masya Allah, Ustadz Somad kalau bukan karena anak ini tamat pesantren kemarin kami sudah kacau balau. Tapi karena anak ini akhirnya kami selamat. Bahkan tetangga-tetangga, apa kata tetangga saya Pak Ustadz? Hmm, nanti kalau anak saya tamat maunya saya nikahkan sama ini aja. Mertua mana yang tidak bangga melihat calon menantu dari Al-Amanah Al-Gontori. Di sini kalian tidak mengenal pacaran-pacaran. Kenapa? Antara santri dengan santriwati terbentang tembok Berlin yang begitu kuat. Di luar sana, begitu pulang sekolah, langsung bonceng sana, bonceng sini. Kenal potnya sudah disunat. bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi siapa? Laki-laki apa perempuan? Perempuan yang ngidam muntah-muntah. Mohon maaf Pak Kiai, bahasa saya mungkin vulgar, tapi dulu kita ceritakan untuk menjaga kehormatan anak-anak kita yang muntah. muntah Perempuan yang 9 bulan 10 hari, perempuan yang melahirkan meregang nyawa, perempuan, yang menyusukan dua tahun, perempuan, yang laki-laki, dia cari bunga-bunga yang lain. Tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Tapi anak-anak pesantren Al-Amanah Al-Gontori terpelihara kalian di sini. Tidak ada yang ternoda, semuanya terjaga maka ini harus diceritakan kepada seluruh umat manusia wa amma bi mati rabbika Waktu anak di pesantren tidak ada yang terbuang. Mereka yang di luar sana naik motor sana, naik motor sini, motor sana, motor sini, nabrak yang listrik, mati. Sore-sore ngebut, kenal potnya menggelegar. Orang sedang sholat maghrib. Qairil maghdubi alaihim waladhalin. Hmm. Ada bapak-bapak yang latah di situ. Mampus. Amin. Hmm, mampus betul lah. Tapi di sini jam 6 sebelum azan maghrib jam 5.30 hidupnya diatur dengan lonceng teng teng teng teng teng Dukul jalan, dukul jalan. Jam 4 subuh sudah bangun. Neng, neng, neng, neng, neng. Waktu itu di tempat pesantren kami ada namanya Syekh Syakir Abdul Majid Hasan. Utusan dari Al-Azhar Kairo. Dia masuk bawa batang sapu. Membanguni santri-santri. Pom, pom, pom, pom, pom. Kami takut. Kami sangka dia mau pukul. Rupanya dia pukul triplek. Allah. Semua kami berangkat semua sholat subuh ke masjid. Gitu pulang ada teman yang satu masih tidur. Loh, ente kok bisa tidur kami semua berangkat? Saya Zakir nggak kamu? Enggak. Kenapa? Anak bilang, saya anak junub. Dia tipu, saya. Wah, nggak tahu gimana dia sekarang. Mungkin sudah jadi pembohong besar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Begitu bangun pagi, langsung ke masjid, pakai kain sarung. Kain sarung yang nggak boleh asal-asalan, harus rapi, bersih, pakai ikat pinggang. Yang nggak pakai ikat, sana. Pecinya rapi, pakai kemeja. Karena buru-buru ada yang sampai pakai baju kaos. pulang lagi, ganti baru lagi. Begitulah rapi berpakaian sampai di masjid karena capek, lelah, ngantuk, ngapal, tidurnya lambat, sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Dulu pengalaman Ustaz, tapi anak-anak sekarang dah sehat-sehat, segar bugar. Selesai sholat subuh, kembali ke asrama, tidak ada waktu kosong, tidak ada tidur-tidur santai, tidak ada waktu yang terbuang. Langsung baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Qalaqal insan. Allamahul bayan. Selesai setengah jam, tutup Quran. Lalu datang mudabbir kelas 5. Bawah. Oh. Kulu jamaatan. Kufrun. Kulu jamaatan. Kufrun. gempok. Sejak detik ini tidak boleh ada yang berkata gempok, Gem. Catat. Enggak jadi. Begitulah oh, hebat belajar kosakata. Setelah itu mandi. Masya Allah. Ustadz dulu mandi kamar mandinya panjang. Tidak pakai keran. Karena keran dipakai pagi sore rusak. Jadi gimana? Bak panjang ditusuk aja pakai kayu. Begitu dicopot keluar air. Dingin. Luar biasa. Saya heran kenapa airnya bisa dingin seperti freezer kulkas. Suatu hari kami naik ke atas melihat rupanya lumutnya tebal. Masya Allah. Api penuh dengan kenangan dan barokah. Barokah. Mungkin kalau tidak di pesantren dulu sekarang sudah jadi pecandu narkoba. Nauzubillah. Ini nikmat yang harus diceritakan kepada generasi-generasi anak bangsa. Wa amma bi ni'mati rabbika wa hadith. Lalu kemudian setelah mandi bersih segar, sisir, mulai berangkat ke ruang makan, makan. Mereka yang manja di rumah disendokkan. Mau makan nak, mau sambal apa, mau ini kita tidak mandiri, ngantri. Hmm. Cepat, cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Ayo, surah, surah, surah, surah. Khalas, ba'din oh. hanya salah toh. Masya Allah. Di sana mereka yang hidup manja, ikannya harus digoreng panas. Kalau nggak panas, nggak berasap, nggak mau makan, merajuk, mau makan. Mama. Tapi di sini dididik mandiri, makan. Selesai itu masuk ke kelas, di kelas bahasa Arab lagi, hafalan maju ke depan, ini semua mendidik kemandirian, mendidik kecerdasan, mendidik kebersihan, mendidik kerapihan, mendidik ketertiban, mendidik cara hidup bersosialisasi, bisa bersama dengan orang banyak menghadapi masa senang dan susah. Sekarang banyak orang tua meninggalkan anak-anak bukan tidak ada hartanya, bukan tidak ada uangnya, tapi tidak bisa menghadapi masa depan karena tidak punya keberanian. Mudah stres, mudah depresi, baru macet dikit stres. Akhirnya minum pil anjing gila. Anak pesantren tidak pernah stres. Kenapa? Tiap hari masuk mahkamah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang makan. Begitu sore masuk lagi kelas muhadarah, بعصا هيا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك ونصلي ونسلم على نبينا محمد الذي قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور أما عنوان هذه المحاضرة الجهاد gitu bulan depan minggu depan itu lagi sampai lancar Saya dengan mata kepala sendiri melihat anak mahasiswa KKN semester 6, dua semester lagi sarjana S1 diminta jadi pembawa acara waktu saya ceramah menggeletar. Jamaah sekalian, ada pun yang akan memberikan ceramah pada Anak pesantren tidak ada yang grogi. Kenapa? Karena urat groginya sudah lama putus. Gimana ceritanya anak pesantren itu urat groginya putus? Yang sering melanggar peraturan, masuk mahkamah luoh, masuk mahkamah, masuk mahkamah. Akhirnya pada hari Ahad dibuat seburoh, Sohiroh Saya santri yang paling banyak melanggar seminggu ini. Semua tamu mudik nih mudik mudik, Semua tamu yang lewat Pertama wajah merah, lama-lama hitam. Malu. Lama-lama santai. Urat malu sudah putus. Di sini dia dididik menghadapi orang banyak. Tidak ada rasa takutnya. Beraninya luar biasa. Tapi dia tidak kurang ajar. Tetap ada sopan santun, tata krama, budi, bahasa. Di mana dia belajar? pesantren oh pondokku ke pesantren apa yang kau cari Allahu tajul mahad bahasa adalah mahkota raja tidak disebut raja kalau tidak ada mahkotanya maka kalian akan disebut raja kalau ada mahkota apa mahkota kalian bahasa Arab dan bahasa Inggris oleh sebab itu maka Terus pelajari ini. Anak pesantren nanti bisa ke Cambridge University. Amin. Bisa ke Harvard University. Bisa ke McGill University. Bisa ke Anu. Anu. Apa itu Pak Ustaz? Anu itu Australia National University. Wah, saya pergi ceramah di Sydney di Melbourne, di ada satu lagi. Saya cuma mau ngasih tahu pernah ke Australia gitu aja. Kalian bisa kemanapun pergi. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kemampuan-kemampuan. Orang tua tidak lagi khawatir meninggalkan kalian. Sekarang banyak anak-anak yang di pendidikan sekuler liberal, tidak mengerti agama, Ah, orang tua terbujur kaku di ruang tertulis di pintu ICU. Tahu ICU? Tertulis di pintu ICU. Belakangan baru saya tahu artinya. ICU. you, you don't see me. Karena orang tua di dalam matanya terpejam. Suara sepi. Di dalam ruangan itu tidak ada suara apa-apa kecuali dua. Ting Lagu yang ada di ruangan itu cuma lagu setengah napasku pergi. Lagu nasyid yang pas untuk ruangan itu cuma satu lagu. Bila Izrail datang memanggil jasad terbujur. Pokoknya suasana seram menegangkan. Datang tiga anak yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat, yang pakar-pakar, yang orang-orang terpandang tapi tidak kenal agama. Yang satu melihat orang tua hanya dengan mata sayu meneteskan air mata. Mama. Yang satu lagi melihat orang tua seperti melihat kucing. Yang satu lagi bingung mau ngerespon gimana, diambil HP, dipoto. Ayahku sakratul maut. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Kawannya komen, kasihan, kasihan, kasihan, kasihan, kasihan, kasihan. Gara-gara apa ini? Gara-gara anak tidak dididik di pondok pesantren. Coba kalau dia tamat pesantren Al-Amanah Al-Gontori Langsung dia lihat orang tuanya, langsung dia bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. La tuqra'u fi amrin asir. Kalau dibacakan surat Yasin pada perkara yang sulit, sulit sekeratul maut, sulit mati, illa yassarahullah, maka Allah akan memberikan kemudahan. Anak-anak yang pandai mengerti baca tafsir, orang tuanya menjadi mudah. Istri-istri yang pandai, suami pun mudah mati. Suaminya tersiksa di rumah sakit. Apa kata istrinya? Tenang mas, tenang. Dua Jumat lagi selesai. Begitu juga kalau istrinya yang sakit. Apa kata si abang? Adinda, tenang. Setelah ini kau pergi, ku ganti yang baru. Ini orang tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan. Oleh sebab itu maka di pesantren dididik bukan cuma mati. Tapi didi bagaimana menjalani hidup. Betul? Kenapa? Karena Islam mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi anak pesantren tidak egois. Anak pesantren tidak yang penting saya selamat, orang lain nggak penting. Enggak. Alumni-alumni dari pesantren Gontor Ponorogo kembali ke seluruh Indonesia. Dia ingin menyelamatkan anak bangsanya. 26 tahun alumni kembali mendirikan pesantren Lalu alumni dari Al-Amanah Al-Gontori kembali ke kampung halamannya. Dia dirikan lagi. Inilah amal jariah yang tidak putus dengan kematian. Yang lain berakhir. Istana-istana yang megah. Hilang. Kendaraan-kendaraan yang mewah. Tinggal. Tapi ada yang kekal abadi. Nih, empat hektar tanah yang diwakafkan Sejak kita tablik akbar sampai besok subuh, sampai anak-anak belajar, sampai hari kiamat mengalir pahalanya kepada orang yang berwakaf. Amin. Siapa yang berwakaf semen, siapa yang berwakaf kosen pintu, siapa yang berwakaf kaca, siapa yang berwakaf kerikil, siapa yang berwakaf batu bata, mengalir pahalanya. Inilah yang kekal abadi. Hai orang-orang kaya. Ustaz nunjuk siapa? Ini yang nonton di kamera. Hai orang kaya, kau pikir dengan hartamu kau bisa kekal abadi? Tidak. Mobilmu akan tinggal dijual oleh anak menantu. Rumahmu yang besar akan mereka gadaikan. Istrimu akan diambil brownies, brondong manis. Yang kekal abadi mana? Yang pernah kau masukkan ke pondok pesantren Makanya hai orang-orang kaya, datang kalian ke kiai, jumpai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ini mana bangunan yang belum selesai Pak Kiai? Kenapa? Saya nanya aja. Bantulah. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong Pak Kiai, jangan tulis nama saya. Saya tidak mau ria, saya tidak mau rusak amal ibadah saya. Buat saja di dinding hamba Allah. Janji Pak Kiai? Ya. Emang kamu mau ngasih berapa? Eh, lima belas ribu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di pesantren diajarkan ilmu pengetahuan di dunia, di akhirat, ilmu agama, ilmu umum dalam kepalanya. Fisika bisa, kimia oke, okay. matematika cerdas, biologi jangan tanya, tapi dalam kepalanya juga ada tajwid, tafsir, ulumul Quran, bahasa Arab, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, badi, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, mahfuzat. Uh, pokoknya banyaklah. Makanya anak-anak pesantren itu kepalanya luar biasa Anak-anak yang lain harddisknya cuma 100 giga. Dia 1 tera. Makanya bapak ibu, saudara-saudaraku, kalau kau punya anak yang paling cerdas, anak yang paling smart, anak yang paling hebat, masukkan ke pesantren. Karena input akan melahirkan output. Ini sekarang banyak orang tua yang salah. Anak yang tolol, bodoh, goblok, yang nggak lulus di SMP, yang nggak diterima di sekolah umum, itu yang dimasukkan di pesantren. Emangnya pesantren laundry. Pakaian kotor, jorok, busuk, butek mau dimasukkan. Begitu anaknya gagal, keluar langsung keluarkan statement. Pesantren tempat mendidik orang jadi teroris. Lihat itu, anak saya keluar nakal. Orang masuknya aja nakal, keluarnya ya nakal. Tapi kalau cerdas anaknya, insya Allah akan lahir tokoh-tokoh yang luar biasa. Betul? Nah, ini ke depan Indonesia bukan krisis ekonomi. Indonesia bukan krisis politik. Krisis kita adalah krisis masa depan anak-anak yang akan melanjutkan tongkat estafet ini. Siapa yang akan mengambilnya? Anak-anak muda diserang oleh narkoba diserang oleh game online, diserang oleh PlayStation. Tidak sanggup kita punya anak. Kalian anak-anakku tidak tahu bagaimana jeritan hati orang tua. Orang tua kami yang punya anak takut anaknya kena narkoba, takut anaknya kena HIV AIDS, takut anaknya kena lem, takut anaknya kena sabu-sabu, takut anaknya pacaran, takut anaknya pergi ke mall, takut anaknya main di warnet, yang bisa menyelamatkan anak Indonesia dari itu semua benteng pertahanan adalah pesantren. Allahu Akbar. Makanya dulu ketika komunis mau bangkit, siapa yang paling banyak diserang? Pesantren. Yang dibunuh siapa? Kiai-kiai. Kenapa? Karena itulah benteng Republik Indonesia. Negeri ini dimerdekakan oleh para ulama. Teriakan Bung Tomo mengusir Belanda. Allahu Akbar. Mereka merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tepat hari Jumat. Bulan suci Ramadan. Yang mengerek bendera orang yang puasa. Yang menyanyikan lagu Indonesia Raya orang yang puasa yang berteriak Allahu Akbar orang yang puasa. Makanya Belanda sama Jepang takut karena orang puasa itu teriakannya keras. Kalau orang kenyang, uh, bukan Allahu Akbar, alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga menjadi santri, bangga menjadi anak pesantren. Nah, inilah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang nanya, apa acara tadi malam? Milad pesantren Al-Amanah Al-Gontori yang ke-26. Ria itu. Ngapain diperingati? Diam-diam aja kenapa? Kami ingin menyatukan visi misi menyelamatkan Indonesia ke depan dari perpecahan, dari anti NKRI, dari anti kebinekaan menuju masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadi saya mulai tausiah jam 9, sekarang jam 10. Sudah 60 menit saya menyampaikan tausiah. Kalau ada kertas pertanyaan, saya jawab. Kalau tidak ada, saya teruskan lagi ceramah sampai anak pesantren nguap ngantuk. Dari tadi saya perhatikan nggak ada yang mual. Dulu kami di pesantren cepat sekali untuk mual. Ternyata kami dulu kurang gizi. Anak pesantren sekarang sehat-sehat. Dulu anak pesantren itu makanannya tahu tempe. Tahu tempe. sambalnya dibuat pedas. Di rumah cabainya dibelah, bijinya dibuang, dicampur gula merah, pedas nah sampai di pesantren batangnya di blender hmm. tapi alhamdulillah perutnya sehat walafiat kenapa karena malaikat rahmat senantiasa mendoakan santri-santri pesantren tawan pesantren kemanapun pergi dia tidak pernah takut teman saya tamat pesantren pergi ke Mesir tamat dari Mesir S2 ke Jerman. Yang satu lagi S2 ke Australia. S3-nya pergi lagi ke Eropa. Bisa. Pergi ke Belanda, Leiden. Bisa. Ustaz Somad ke Mesir. Tamat dari Mesir, lanjut S2 ke Maroko. Jadi Ustaz dulu S2 Maroko. Iya. Dekat dari Maroko Pak Ustaz. Maroko itu Papua. Ini Maroko. Mesir, Libya, Muammar Gaddafi, Tunisia, Aljazair, Maroko. Ngapain Ustaz sekolah jauh-jauh ke sana? Di Jakarta kan ada. Di Jakarta satu semester 7 juta. Sidang terbuka 10, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Duit nggak ada. Minta sama orang tua kita malu. Kita diajarkan mandiri. Maka saya kuliah S1 di Mesir Al-Azhar. Empat tahun tidak pernah sekalipun minta sama orang tua. Kalian coba hidup mandiri. Nanti pulang hari Sabtu, hari Ahad. Permisi dari pesantren. Ngomong sama orang tua. Papa, mama izinkan aku dua hari. Makan enam kali. Jangan kasih uang. Kasih aja kartu ATM. Coba sekarang banyak anak-anak tidak sayang sama orang tua. Kenapa? Karena dia tidak tahu rasanya mencari uang. Coba kalian mau tahu rasanya sulitnya? Minta dua hari, hari Sabtu, hari Ahad, hari libur, kerja loper koran, kerja membersihkan sepatu orang, kerja dorsmir nyemprot mobil motor orang, baru kalian tahu sakit susahnya. Jadi Ustaz Somad dulu kuliah di Mesir 4 tahun nggak ada minta kiriman. Tidak. Lalu makannya dari mana? Al-Azhar University. Tapi Al-Azhar ini kejam. Satu tahun 14 mata kuliah. Tambah hafalan Quran dua juz. Kalau tidak lulus tiga mata kuliah, potong beasiswa 25 persen. Kalau tidak lulus empat mata kuliah, dua tahun berturut-turut, potong beasiswa Tiga tahun tidak lulus, drop out, diusir dari asrama, putus beasiswa, siap-siap menghanyut rakit dari sungai Nil ke Kali Ciliwung. Kejam Al-Azhar, tapi kejamnya bukan jahat. Dia mendidik supaya kita disiplin. Sekarang saya bisa berkata ke mahasiswa, kepada santri-santri, saya empat tahun di Mesir tidak pernah nyontek walau sekalipun. Berani saya berkata bersumpah, saya di Mesir tidak pernah nyontek walau sekalipun. Oh, kalau gitu Ustadz hebat betul takwanya. Bukan takwanya hebat, petugasnya ketat. Masuk ke ruang ujian hanya boleh bawa pena, kertas disediakan. Jawab, jawab. Soalnya cuma tiga, kalau yang kau jawab satu, kau sudah tahu. Sebelum keluar ruangan, kau sudah tahu bahwa engkau tidak lulus. Masuk saya S1. 98, 99, 2000, 2001, 2002. Berangkat dari Cengkareng. Saya jauh, kampung dari Riau. Dari Pekanbaru ke Cengkareng, 1 jam 30 menit. Dari Cengkareng terbang menuju Yordania. Hmm. sampai Yordania naik pesawat Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu Pak Ustadz? Itu tiket yang paling murah. Transit 6 jam di Yordan. Dari Yordan, di Yordan kedinginan. Bulan September rupanya sudah masuk musim Rihlatasyita iwas Soif Musim di Arab itu empat Musim dingin Syita Musim panas Soif Musim gugur Kharif musim bunga Rabi. Kamu tinggal di mana? Indonesia. Kami di Arab ada empat musim. Di Indonesia berapa? Musim durian, musim rambutan, musim buku. Dari Yordania terbang menuju. Dari Yordania kedinginan. Wah ini nampaknya di Mesir dingin nanti nih. Akhirnya pakai jaket, pakai bluffer, pakai jas, pakai dasi, pakai topi, kacamata hitam. Turun di airport Kairo, rupanya musim panas salah kostum. Sampai di Al-Azhar, masing-masing menawarkan fakultas. Yang satu berkata, apapun profesi kalian nanti pulang ke Indonesia, orang pasti nanya masalah zakat, sholat, puasa, haji, haram, makro, mubah, sunat, sunat muakat. Ini apa hukumnya? Akikah apa hukumnya? Riba apa hukumnya? Bank apa hukumnya? maka pilihlah fakultas syariah karena syariah cerita tentang Islamic law, hukum Islam. Wah, kalau gitu pilih syariah, datang yang satu. Kalaupun kalian pulang ke Indonesia, kalian tetap akan bersumber kepada Quran dan Sunnah. Untuk apa kalian tahu halal haram kalau tidak tahu dalilnya menurut Quran dan Sunnah dan jurusan tafsir dan jurusan hadis hanya ada di Fakultas Usuluddin mulai bercabang. Cari apa ya. Cari apa sulit? Datang yang ketiga. Walaupun kau hebat hukum halal haram, walaupun kau hebat Quran dan hadis, kalau bahasa Arab nggak bisa, nggak ada gunanya, maka pilihlah jurusan bahasa Arab. Makin pusing malah. Bercabang pikir, maka tanyalah orang tua. Saya mau pilih jurusan apa? Orang tua ditanya, aku pilih yang mana? Maka tanya guru, tanya kiai, tanya ustaz, istikharah lalu kemudian belajar, belajar, belajar, belajar. Hari pertama dibawa jalan-jalan melihat sungai Nil. Masya Allah. Ini sungai Nil tempat dihanyutkannya dulu Nabi Musa. Lalu kemudian diselamatkan oleh istri Fir'aun bernama Asia. Lalu kemudian melihat piramid besar. Batu-batunya sebesar kulkas. Katanya satu batu batanya beratnya dua ton. Saya belum nimbang, kata orang aja. Luar biasa ini bangunan piramid Fir'aun membangun. Lalu kemudian masuk kelas. Sampai di kelas. Masuk guru besar Al-Azhar. Hidungnya mancung, jenggotnya panjang, pakai jubah. Begitu mendengar dia ngomong bahasa Arab. في هذه المناسبة السعيدة نتكلم عن قضايا فلسطينية فإن عملية السلام في الشرق الأسود لن تتحقق إلا بانسحاب الإسرائيليين من الأراضي المقدسة. Wah, kayak kumur-kumur aja. yang bisa dipahami cuma tiga. Assalamualaikum, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ternyata Abdul Somad kurang maharatus sima'ah listening. Kurang mendengar, rajin-rajin mendengar. Dulu susah. Zaman Ustadz Somad sekolah, kalau mau dengar khutbah bahasa Arab, harus nyewa kaset. Yang punya kaset nggak banyak. Sekarang adik-adik, Mau dengar muadharah bahasa Arab tinggal buka www.youtube.com. Pilih Arabic speech. Dengar omongan bahasa Arab. Pakai earphone. Dengar. Mudah. Tidak ada kesulitan. Mau cari buku Arab? Tinggal tulis PDF Arabic language. Enter. Langsung dapat. Zaman kalian ini bukan main mudah. Kalau santrinya sopan, dia diam. Tapi kalau santrinya kurang ajar, salah ustaz sendiri. Kenapa hidup zaman dulu? Saudara yang dimuliakan Allah, adik-adikku, anak-anakku yang dimuliakan Allah. Selesai saya kuliah di Al-Azhar, pulang-pulang dapat titel LC. Lagi cemas. Ustaz, LC itu apa? Singkatan dari licensi. Apa itu licensi? Ajaza, yujizu, ijazah. Ajaza yujizu ijazatan. Al-Azhar sudah memberikan engkau ijazah. Boleh mengajarkan agama Islam. Dulu saya pulang tidak ada. Saya tulis itu LCMA. LCMA. Tidak ada saya tulis LC. Pokoknya Ustadz Abdul Somad. Jangan tulis LCMA. Nanti riak. Nanti takut riak. Ternyata banyak di Indonesia ustadz tapi jual obat kuat. Jadi untuk membedakan mana penceramah, mana tukang jual obat payah. Nah, maka itulah asal muasal saya tulis Abdul Somad LC, licen C, ijazah, lisans, MA, Master of Art dari Maroko. Ini Ustaz ini ria ini cerita prestasi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis kepada anak-anakmu membangkitkan semangat mereka Jangan hanya cukupkan di pondok pesantren, merasa sudah cukup. Tidak anakku, cita-cita kalian gantungkan setinggi bintang di langit. Malam ini tak pula berbintang. Tapi kakimu tetap injak ke bumi. Karena kalau kakimu tidak injak ke bumi, berarti kau hantu. Artinya apa? Tetap tawaduk dan rendah hati. Ustaz Somad ngomong rendah hati, dia sendiri tegak di atas. Saya tegak di atas bukan sombong Supaya jamaah dari ujung ke ujung bisa melihat Malam ini layar paling banyak rasanya selama saya ceramah Layar di kiri, layar di layar di sana Setiap saya gerakkan tangan, semua layar bergerak Begitulah hebatnya pesantren Al-Amanah Al-Gontori mensyukuri nikmat 26 tahun, maka ini bukti kesyukuran Allah akan menambah nikmat ini di masa-masa akan datang insya Allah. Jadi habis itu Ustaz dapat beasiswa lagi. Ya, gimana caranya Pak Ustaz? Tulis aja di Google www.google.com beasiswa enter beasiswa beasiswa beasiswa beasiswa beasiswa beasiswa beasiswa beasiswa usaha doa tawakal. Habis kirim berkas, fotokopi ijazah, pas foto, transkrip nilai, fotokopi paspor, kirim, ada alamatnya, berdoa. Doa tengah malam nangis, ya Allah, aku sudah selesai S1 ingin S2, minta sama orang tua madu, belum kawin lagi. Allah akan mengabulkan doamu. Maka saya dapat beasiswa. Dari mana Ustaz dapat? AMCI. Ajong Marokin Kooperasi Internasional dari lembaga yang memberikan beasiswa masuk lagi saya pergi ke Maroko dua tahun selama dua tahun habis itu pulang membawa titel dua LCMA lagi cemas mencari anak gadis kuliah sudah sekolah sudah nikah belum selama di Mesir nggak pernah pacaran selama di Maroko nggak pernah pacaran Oh, Ustadz orangnya takwa, takut sama Allah ya? Bukan, nggak dapat kan? Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2400, laki-laki 2100, perempuan 300. Persaingan luar biasa. Tapi jangan takut anak-anakku, yang penting kau belajar saja, belajar, belajar, belajar. Setelah itu nanti kau pulang ke negeri ini, Kau menolong agama Allah. Masalah jodoh tak usah kau pikirkan. Ustadz Somad kurus, hitam, pesek, kering, tak ganteng. Tapi coba kau lihat komen-komen di YouTube, di FB. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng ini maka insya Allah. Jadi jangan usah pikirkan perempuan, gak usah pikirkan pacar. Yang sudah ada sempat menjalin hubungan dengan perempuan, malam ini langsung putuskan, buanglah mantan pada tempatnya. Yang penting kalian serius, belajar, belajar, belajar. Sesuai dengan spesialisasi kalian masing-masing. Setelah itu pulang. kaumahum raja'u la'allahum yahzarun. Jangan tinggal di luar negeri. Pulang, bangun Indonesia. Indonesia membutuhkan anak-anak pesantren. Indonesia ingin diperjuangkan agar kalimat la ilaha illallah tetap tegak berdiri. Bayangkan kalau kiai-kiai alumni pesantren gontor dulu tidak pulang tidak membuka olah 4 hektar. Andai tanah 4 hektar ini dulu dibuat mall, apa yang terjadi? Hiburan, bisnis, tapi ada yang diselamatkan dengan 4 hektar. 1900 anak selamat dari neraka jahanam. Selamat dari kekafiran, selamat dari kejahilan. Itulah cita-cita tertinggi Asma Amanina angan-angan, cita-cita, kehendak yang dibangun berdasarkan la ilaha illallah. Tapi kalau sudah berhasil jangan sombong. Kau katakan la haula wala quwata illa billah. Masalah rezeki kuasa Allah. Allah Maha Kuasa untuk memberi engkau rezeki. Nah, jangan takut. Jangan kau anggarkan bapakmu karena boleh jadi bapakmu bisa stres, depresi, stroke, mati. Jangan kau banggakan ayahmu yang punya kuasa. Boleh jadi hari ini dia punya kuasa, nanti malam datang KPK. Jangan kau anggarkan rupamu yang cantik. Boleh jadi datang orang jahat, disiramnya wajahmu dengan air keras, merkuri, merubah wajahmu jadi ikan asin. Tapi yang kau banggakan adalah kedekatanmu dengan Allah. Tahajudmu di tengah malam. Kau berkata, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tak perlu kau terjemahkan ke bahasa Inggris Walaupun kau hebat bahasa Inggris Tak perlu kau berkata Inna solati my praying Wa mahyaya my life Wa mamati my die lillahi ta'ala for you oh my god Cukuplah Allah saja yang tahu apa yang ada di hatimu. Lalu kemudian setelah itu bekerjalah. Wa malu bekerjalah. Jangan tinggalkan dakwah. Di kampung halamanmu, ajak orang ke jalan Allah. Di sana ada orang yang main gaplek. Di sana ada orang yang membuka aurat. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. The best. Paling hebat. Kapan? tak Ta'muruna bil ma'ruf. Watan hauna anil mungkar. Ajak mereka ke masjid. Apa kata pendiri Gontor? Kau punya surau yang kecil? Mengajar mengaji di surau di kampung lebih baik daripada engkau meminta-minta kepada orang, menggantungkan diri kepada manusia. Itu yang menjadikan semangat dari kolam yang kecil bercocok tanam. Ada orang yang mewakafkan menginfakkan tanah, lalu kau buat pesantren, cabang Al-Amanah Al-Gontori masuk anak tiga ada satu dua tiga lokal kau sudah menyelamatkan anak bangsa mengalir pahalanya ke guru-guru, menetes seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Dan ternyata nanti masuk surga itu bukan satu dua orang, masuk surga itu berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti masuk surga berjamaah beramai-ramai dipanggil oleh malaikat Rombongan yang ke-26 dari pesantren Al-Amanah Al-Gontori. Yang pertama masuk Pak Kiai. Habis itu wali kelas. Habis itu santri. Habis itu wali murid. Habis itu security. Pas di barisan ujung ada Ustaz Somai. Ditanya sama malaikat. Ini dari Al-Amanah Al-Gontori. Bukan, dari Riau. Loh, kok bisa masuk rombongan ini? Pernah ceramah sekali waktu milad ke-26. Masuk. Itulah gunanya menggabungkan diri dengan orang-orang so soleh, orang-orang baik, mendekatkan diri pada kiai, mendekatkan diri pada alim ulama, bukan untuk cari muka, tapi untuk membawa barokah dalam kehidupan, memandang wajah mereka ibadah, mencium tangan mereka kehormatan dan kemuliaan, sopan santun tata krama pada mereka adalah kebahagiaan. Kalian hidup bersama para ustadz, para kiai, Inilah yang membuat hidup menjadi barokah. Barokah keluarganya, barokah anak-anaknya, barokah negerinya. Itu yang didoakan dalam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah, barokah, barokah. Wabarakatuh. Satu saja. Tapi ini dalam bentuk jamak wabarakatuh. Barokah tanahnya, barokah gedungnya, barokah kebunnya, Sampai-sampai HP-nya pun barokah. Kenapa HP-nya barokah? Karena HP-nya untuk share ibadah, share ceramah, share pengajian. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, anak-anakku sekalian, apa yang dapat kalian simpulkan dari pengajian Ustadz Somad malam ini saya tidak menyimpulkan lagi karena anak pesantren sudah pandai menyimpulkan sendiri tapi yang jelas pulang dari sini kalau ada yang bertanya dari mana? Dari pesantren Al Amanah Al Gontori. Siapa yang tahu tausiah? Ustadz Somad. Dalam rangka apa? Milad yang ke-26. Apa saja isi ceramahnya tadi? Entah. Aku pun tak ingat. Ngantuk. Kenapa nggak pulang? Parkir motor payah macet. Saudara yang dimuliakan Allah SWT yang datang malam ini semuanya mendapat pahala jihad fi sabilillah. Dari mulai jam 9 saya ceramah, sekarang jam 10.30 90 menit kita bersama sama seperti jihad fi sabilillah di Palestina. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, bahwa bisa sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Itu yang datang pengajian kemari hanya sampai jam 10.30. Tapi yang menuntut ilmu sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 Selama itu dia jihad. Andai dia mati di pesantren ini. Matinya adalah mati syahid. Syahid. Apa makna syahid? Syahid bimakna masyhud. Disaksikan oleh para malaikat jenazahnya. Syahid bimakna syahid. Fa'il. Sebelum dia mati dia sudah menyaksikan tempatnya di surga. Malaikat mengepakkan sayap. Hai fulan. Kau masuk surga di blok C nomor 15. Sudah tahu tempatnya, maka dia tidak lagi ragu. Begitulah orang yang mati syahid. Syahid bermakna masyhur, syahid bermakna syahid. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu. sahallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dimudahkan Allah jalannya menuju surga surga. Tadi Ustadz Somad reuni ke Mesir tahun 98. Sekarang tahun 2018. Berarti Ustadz Somad sudah tidak ketemu teman-teman 20 tahun. 20 tahun tidak ketemu ke teman, begitu reunian ketemu pertanyaannya anakmu berapa? Ada juga yang iseng istrimu berapa? Nanti 30 tahun ketemu lagi, pertanyaannya sudah berubah. Kau sakit apa? Kamu jantung koroner. Kamu diabetes mellitus. Kamu asam urat. Kamu kanker otak. 40 tahun tidak ketemu, pertanyaannya sudah berubah. Kubur somat di mana? 60 tahun tidak bertemu, pertanyaannya sudah berubah kamu pakai pempes merek apa? Artinya apa? Yang hari ini imut-imut 20 tahun lagi amit ngaku. Oleh sebab itu maka siapkanlah iman dan amal so soleh bukan somat. Karena semua akan hancur binasa anakku. Kalian yang ganteng akan berubah tua. Kalian yang cantik akan layu semuanya hilang. Yang kekal abadi adalah manusia. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Kiai Haji Imam Sukri Zarkashi. Tidak ada lagi di atas muka bumi. Sudah meninggal dunia tapi namanya harum kekal abadi. Bukunya dibaca di lokal-lokal, murid-muridnya mengajar setiap hari, malam, petang, siang, tidak putus amal mengalir ke makamnya. Itulah pekerjaan yang tidak mengenal pensiun. Guru-guru, hai wali-wali santri, guru bukan lawan. Jangan kalian jadikan guru sebagai lawan. Tapi guru adalah kawan. Kalian serahkan anak ke guru. Pak Kiai, ini anak saya. Saya tidak sanggup mendidik mereka karena saya bisnismen. Pergi pagi, pulang petang, jarang pulang. Nama saya Toib. Kamu yang pandai mendidik anak ini Pak Kiai. Didiklah dia. Engkau adalah sahabatku dalam membentuknya. Menjadi al-insan al-kamil. Manusia yang sempurna dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di hari milad yang ke-26.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 Jadikan santri-santri Al-Amanah al gantari menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik fi amwalihim wa ampusihir Mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin. اللهم dafa'an عنا ghala والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر selamatkan anak-anak kami dari riba dari zina dari narkoba dari LGBT dari perbuatan keji dan mungkar Rabbana ighfir lana dzunubana ampunkan dosa kami wali asatidzatina, ustaz-ustaz guru-guru kiai-kiai kami wali abaina ayah yang sudah mencarikan uang untuk sekolah kami melepuh kulitnya tak dapat kami balas wali ummahatina ibu yang melahirkan kami meregang nyawa menyusukan kami dua tahun lamanya berapa kali dia diusir orang hanya karena menjaga kami tak dapat kami balas kebaikannya kalau dia masih hidup izinkan kami memeluk mencium tangannya Kalau ada yang sudah meninggal dunia, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Allah mansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya dijajah Israel di Palestina ya Allah.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 Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Selamat milad yang ke-26. Ma'had al-amanah al-gontori. Sukses selalu bitaufik wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.